Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Sholat duha jangan ditinggalkan kalau bisa. Sholat duha itu 8 rakaat surat apa yang dibaca? Gak ada ketentuan sebenarnya. Surat-surat yang dibaca. Cuma sebagian orang soleh membacanya dua rakaat pertama setelah surat al-fatihah membaca wasyamsi wabuha ini rakaat pertama kemudian rakaat kedua setelah surat al-fatihah membaca wabuha walaili idha saja salam bangun ke rokaat ketiga salat yang kedua setelah surat Al-Fatihah membaca alam nashrah laka sadrak rokaat kedua berarti masuk ke rokaat keempat ya setelah surat Al-Fatihah membaca idza jaa nasrullahi wal fatih salam masuk salat yang ketiga rokaat ke lima setelah surat Al-Fatihah membaca Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian rakaat ke-6 setelah surat Al-Fatihah membaca Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Salam. Masuk ke rakaat ke-7. Setelah surat Al-Fatihah membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat ke-8 setelah surat Al-Fatihah membaca Qul a'udzu birabbin nas. Salam. Setelah itu membaca doa salatul duha. Allahumma inna duha duhauk wal baha bahauk wal jamala jamaluk sampai akhir. Kemudian diteruskan baca wirid Rabbaghfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbaghfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbafirli warhamni wa alayya innaka antat tawwabur rahim 40 kali. Kalau lebih sempurnanya, nah, ini kita berbicara lebih sempurna ya. Ada riwayat dari Anas Rasulullah bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin" ثم قعد يذكر taala hatta حتى تطلع الشمس ثم صلى kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammah siapa orang yang sholat subuh berjamaah summa ada yadkurullah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah nggak berubah terus baca Quran zikir itu dan ini hatta tatu asyamsu sampai terbit matahari setinggi satu tombak setelah itu sholat rakaatain, sholat dua rokaat, Ada menyatakan sholat isyrok itu, ada menyatakan sholat duha. Maka dicatat dia melaksanakan haji dan umroh yang sempurna. Pahalanya seperti orang haji dan umroh sempur, sempurna. Intinya nggak punya duit, kepingin dapat pahala haji dan umroh, setiap hari kamu bisa dapat pahala itu. Asal sholat subuh berjamaah berangkat ini ke masjid setelah itu jangan keluar tapi jangan bawa bantal ini duduk di situ kemudian berzikir baca itu dan itu tunggu matahari terbit setelah itu sholat dua rakaat paham ini pulang Oh, dapat pahala haji dan umroh. Setiap hari bisa haji dan umroh ini, dapat pahala itu. Lah kalau sudah haji dan umroh, tambah lagi dapat pahalanya. Nah, ini sempurnanya. Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?